Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya pernah menyaksikan kisahnya orang-orang muslim yang terpenjara di situ juga Sayyidina Bilal bin Robert yang suruh mengucapkan mengagungkan orang kafir tersebut akan tapi beliau menolak termasuk dengan para sahabat yang lainnya akan tapi uh, eh, Sayyidina bin Rabah itu dibayar untuk keluar dari situ dan dibebaskan sama orang muslim yang lainnya kalau salah seperti itu uh, tapi ada satu keluarga yang marak di situ ditekan terus untuk menyekutukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ayahnya pun dibunuh ibunya juga terbunuh karena anaknya ini di dalam keadaan lemah terpaksa orang ini juga mengucapkan menyebutkan Nabi Muhammad SAW sana. Apakah orang ini juga termasuk buta dan masih bisa dimaafkan? Karena waktu itu kisahnya terlalu tamu ya. Itu saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya mau tanya, ada seorang ibu dan anak. Ibu ini semua. Lalu ibunya punya tempat ya, punya tempat jualan, atau jualan apa misalnya, atau ayam, atau apa. Lalu tempat tersebut dikasihkan nama anak itu sementara bukan diwariskan misalnya. Karena ya, orang tuanya udah tua, katanya ini buat nggak ada yang jualan lalu sehari-hari dikasih tahu berapa tahu berapa ibunya lalu kadang-kadang kalau lebaran kan terimaan kita orang terbuat bilangnya jualannya tuh banyak lalu dia tuh ibunya ngambil uang di tempat dasar anaknya tanpa izin itu hukumnya sah atau tidak bu ya sudah segitu aja assalamualaikum warahmatullahi Pertama adalah jika ada seseorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang mengeluarkan mereka dari Islam. Misalnya dipaksa untuk menyebutkan, mengucapkan kalimat menyebutkan Allah. Bagaimana hukumnya? Misalnya suruh mengatakan, suruh mengakui bahasanya berhala ini adalah Tuhan. Allah suruh mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan. Allah suruh berkata, Allah bukan Tuhanku. Kami dipaksa. Ancamannya adalah dibunuh. Dan terlihat mau dibunuh. Bagaimana hukumnya yang demikian itu? Maka di dalam kisah para sahabat Nabi SAW ada ada tiga model orang yang semuanya adalah orang-orang ahli iman. Jadi dikisahkan yang pertama Sayyidina Nabi dan Rabah bertahan kemudian ditolong sama orang. Ada Sayyidina Yasir dengan istrinya Sayyidah Sumayyah jadi daripada Ammar tidak sempat tertolong sampai ibu sehingga Ammar sendiri setelah melihat yang meninggal yang meninggal dibunuh ditombak dalam perut ibundanya sampai di bawah perut ibundanya ditombak di depan Sayyidina Ammar bin Yasir maka saat itu Ammar yaitu keluar dari agama Muhammad dia tidak ingin keluar tapi tahu kalau sampai Bertahan Ammar maka dibunuh seperti bapaknya. maka dibunuh seperti ibunya. Maka Ammar pun mengiyakan diikuti omongan orang kafir tersebut. Hebohlah. Ammar murtad, Ammar murtad, Ammar murtad. Maka lebih dari itu dijawab oleh Al-Quran bahwa qalbuhu mutmainun bil iman itu. Dijawab bahwasanya enggak apa-apa asalkan hatinya masih tetap iman. Makanya salah disebutkan dalam hukum bahwasanya jika orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, maka dia tetap dalam keadaan iman, syaratnya dipaksa dan kalimat terpaksa ada syaratnya. Ya, dipaksa itu ada syaratnya. Yang pertama adalah yang memaksa itu kuat, lebih kuat dari yang dipaksa. Dipaksa anak kecil, Pak. Ayo, sebut kata Allah, Pak, yang kecil. Oh iya, iya, iya, bisa. Paksa yang memaksa lebih kuat. Kemudian yang memaksa itu memberikan ancaman yang membahayakan untuk akalnya, untuk jiwanya, untuk anaknya, untuk ancaman, untuk jiwanya Kalau ancamannya awas, kalau sebetulnya Allah kalau tidak tak tinggi, ya, ya tidak bisa. Ancamannya bunuh, dua ancamannya. Hah? Ancaman. Kemudian orang tersebut mampu untuk mewujudkan ancamannya bukan main-main. Kalau tiga kan sudah terbukti tadi bunuh siapa? Bunuh ayah Maka dia kalau aku dipaksa. Aku dipaksa ini, dipaksa ini. Yang maksa anak kecil nggak bisa. Jadi bisa mewujudkan ancamannya. Jadi yang memaksa adalah lebih kuat dari yang dipaksa. ancaman yang membahayakan. Kemudian dia bisa mewujudkan ancamannya tersebut. Kalau benar-benar dia dituruti bisa mewujudkan. Maka saat itu apa? dia boleh mengikutinya dan saat itu pun tidak terjadi kekafiran sama seorang suami disuruh mencerai istrinya cerai istrinya padahal kalimat cerai itu apa? kalimat cerai kalau subuh-subuhnya udah jadi main-mainnya juga ada orang dipaksa, kalau cerai istrimu dia maka tidak terjadi perceraian asalkan dia memaksa orang hebat orang yang mampu untuk mewujudkan ancamannya. Jadi dipaksa dan tidak boleh pilih. ya. Kalau milih nggak sah, cerai tiga, dua aja deh, atau milih ya. Jadi ada paksaan, jadi paksaan dan paksa buat, maka itu dilakukan. Tidak, tidak sampai dihukum sebagai orang yang tak kafir sesungguhnya. Tapi ingat, paksaannya itu apa ancamannya itu mudah diwujudkan. Sebab Sayyidina Amar kalau masih bertahan, ya karena langsung dibunuh sama kalau kita dipaksa seandainya kita tidak menurutinya bakal dibunuh juga maka saat itu pun kita boleh mengikutinya tapi hati kita masih ingkar ikut hati kita dalam keimanan maka itu adalah termasuk orang yang dimaafkan dan termasuk masih golongan orang yang beriman itu bisa Sayyidina Ahmad Ibn Yasir kemudian seorang ibu seorang ibu mengambil sebenarnya kita mengambil hartanya siapa pun tidak diperkenankan kita mengambil hartanya siapapun tidak diperkenankan termasuk seorang bapak mengambil hartanya anak memang ada antawamalu kali abik engkau dan hartamu adalah untuk bapakmu itu dalam keadaan misalnya dalam bukan dalam keadaan normal artinya itu kan nasihat dari dari anak wahai anak kamu yang pelit-pelit hei anak kamu jangan pelit-pelit Masa bapakmu lapar tidak kau kasih Padahal kau itu adalah buah daripada bapakmu Engkau itu adalah digedekan oleh bapak Bapakmu, bapak perintahkan karena tetapi dalam Islam hak masih dijaga Sehingga boleh transaksi, terjadi transaksi Antara bapak dengan anak Cuma nanti masalah hak yang ada Pencurian antara bapak dengan anak Ini adalah sebagai lama mengatakan tidak ada hak Kalau kita mencuri ada potong tangan Tapi urusan bapak dan anak ada urusan takdir saja di hukum saja sebagian ulama mengatakan semacam itu jadi tetap tidak diperkenankan ibu mengambil miliknya anak seenaknya ya kenapa harus ambil seenaknya ya boleh karena miliknya anak sudah diserahkan anak ya miliknya anak dan itu haknya anak seorang ibu tidak boleh mengambil ambil seenaknya ambil seenaknya ya kalau ibunya benar ibunya nggak benar anak hancur semuanya rusak jadi semua permusuhan juga jadi hak itu dijaga selagi ibu sudah mengizinkan anaknya untuk berdagang di situ artinya itu berkiprah dalam ekonomi berkiprah terus kalau anak memberi ya, sebaiknya semestinya lah anak memberi masa sama ibunya pelit rupanya ibunya kurang kalau kurang ngomong saja tapi jangan sampai ngambil dengan tidak izin kemudian mungkin saja itu bukan sama anak itu sendiri karena urusan barang dagangan kan bisa saja barang titipan Nah, kalau diambil, duitnya adalah duit dagangan. Nah, mau dikembalikan, mau diambil, kalau haram. Jadi tetap tidak diperkenankan bu, karena kena hutang ibu. Nah, jadi ini anda mau malu kali abik ini melakukan bahwa kamu dan anda nah, mau ada milik orang tua ambil seorang tuanya nggak begitu itu adalah di dalam hukumannya dan disebutkan para ulama kalau terjadi pencurian dari seorang bapak kepada anaknya apakah boleh nanti potong tangannya apakah boleh nanti potong tangannya ini adalah diperdebatkan para ulama di antaranya apa? Tidak boleh seorang anak menjadi sebab yang menyakitkan orang tua sampai dipotong tangannya. Akan tapi nanti adalah urusan tafsir ditegakkan agar tidak jadi bicara lagi. Maka ditolak masalah hadmi hadil kotak ini pembahasan sebagian para ulama. Bukan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya seorang bapak boleh ngambil seenaknya miliknya seanak. cuma yang menjadi masalah, kalau ada anak sampai bapaknya butuh bukan nasi, itu anak pelit kurang ajar nggak punya bekti, nggak punya hati, sampai ibunya kekurangan, anaknya kaya raya cukup ibunya kekurangan bahwa ini neraka ini. Nauzubillah. Allah alam disawal. Agak silakan nih. Teman coba bumi harus ini. Sambil nanti ya. Sambil pertanyaan, sambil berjalan, saya akan sampaikan. Ini ada yang bertanya punya emas 200 gram lebih tapi tiap hari pakai bergantian wajib zakat tidak enggak itu belum terlalu banyak ya, karena masih 200 gram kan? itu belum belum belum dianggap sebagai berlebihan ada mengatakan berlebihan itu sampai berapa sih sampai lima kali di shop ada mengatakan intinya ibu kalau ibu punya harta perhiasan selagi ibu belinya adalah untuk dipakai apalagi masih jumlah sebegini ini maka itu tidak wajib dizakati tapi jangan pelit sedekah ya emasnya punya banget dua on kan ya, ini kan dua ratus gram berapa dua on insya Allah kalau dipakai semuanya kayaknya sudah agak benar itu ya ya gantian ya Pak tidak wajib bisa bisa ganti Assalamualaikum gue hmm, jika ada seseorang yang sudah punya harta lebih untuk dia bisa makan jadi lalu hartanya digunakan terlebih dahulu untuk membangunkan rumah untuk anaknya dikarenakan mungkin anaknya belum punya rumah begitu ya. E, apakah dia sudah jatuh kewajiban dan hukumnya dosa karena dia telah mendahulukan urusan dengan Allah dengan memberikan rumah kepada anaknya begitu ya. Kalau untuk menghindari fitnah agar jangan sampai dia berangkat ibadah haji tapi anaknya belum punya rumah begitu ya. Itu bagaimana hukumnya. Terus yang kedua tadi, yang kedua ya. E, Baiklah hadirin tidak ada paksaan di dalam agama ini dengan tadi kita baca hadis eh, umurkan kebetulan saat tersebut itu ya kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang manusia sampai mereka tuh mau bersyahadat artinya dan kalau kita lihat dari sejarah ada Rasulullah pernah mengirim surat kepada negeri-negeri eh, raja-raja dan negeri-negeri kafir ya dilanjut oleh para sahabat dan jika mereka tidak mau masuk dalam Islam akan dikurangi kecuali jika mereka membayar jizyah ya. Nah ini agak apakah termasuk eh, tidak melanggar lagi kurafidin tadi ya tidak ada paksaan di dalam agama itu ya terima Yang pertama adalah tentang seorang yang sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah